Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu tamah wa tadhkiratu tamah. Inilah nama kitab yang akan sama-sama kita pelajari. Artinya ad-da'watu tamah, dakwah yang sempurna. Wa tadhkirah, peringatan yang amah, umum untuk semua orang. Waratabnahu ala muqaddimatin. Aku susun dengan susunan yang pertama muqaddimah. Kemudian ala zikri samaniyati asnaf menyebut tentang delapan golongan dan yang terakhir adalah khatimah penutup dan penyempurna. Adapun mukaddimah yang akan kita kaji adalah syarah dari atau penjabaran dakwah ke jalan Allah ila dinihi wasabilihi untuk orang mengikuti jalan dan mengikuti agama Allah. Dakwah itu artinya menyeru, memanggil. Da'a yad'u. Apa artinya? Manggil. Da'a yad'u itu artinya memanggil. Da'a yad'u dakwah. Memanggil seseorang di jalan Allah. Untuk mengikuti jalan Allah. Mengajak. Maka itu itu dalam segi bahasa. Tapi kalau dalam segi definisi menyambungkan makhluk dengan khalik. Yang disebut isolul makhluki bil khalik. Nanti kita akan bahas. Wa amal asnaf adapun golongan orang-orang yang kita akan dakwahi yang mesti diseru. Pertama ulama, kedua ahlu zuhdi wal ibadah. Orang yang senantiasa menolak dunia dan orang ahli ibadah. Ahlul mulki wa saltanati wa nahuhum. Ketika yang kita seru adalah orang yang punya kedudukan, kerajaan, dan lain-lainnya, pejabat. Yang keempat, orang yang berdagang atau orang yang mempunyai profesi, pekerjaan. Yang kelima, orang miskin, orang lemah, orang fakir. Yang keenam, pengikut-pengikut kita, dari anak, istri maupun budak. Dan yang keenam, orang ahli taat dan orang ahli maksiat dari kalangan orang awam. Dan yang kedelapan adalah orang yang tidak mau mendengar panggilan Allah dan Rasulnya dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Alias dakwah kepada non-muslim. Adapun khatimah yang nanti akan kita bahas, penutupnya. Fakat fataka tutan ala nasihati haulail asnafi thamaniyah ala wajhin wajiz. Penyempurnanya nanti satu nasihat untuk semua golongan. Ala wajhin wajis singkat padat. Yang berkaitan dengan nasihat, mawaid, rokaik nasoeh jamaknya nasihah. Mawaid jamaknya mau'idah. Rokaik jamaknya rokiqah, rokaik hal-hal yang bentuknya itu rokaik itu yang lembut, sindiran-sindiran halus. Wabitama miha yatimul kitab. Dengannya sempurnalah kitab dan Allah yang memberi hidayah ke jalan yang benar dan hak. Dan darinya lah kita meminta al-auna bantuan wa ta'yid dorongan wa nastamid dan kita meminta uluran taufik petunjuk Allah wa tasdid pelurusan dari Allah huwa rabbi dialah Tuhanku la ilaha illa huwa alaihi tawakaltu tidak ada Tuhan selain dia dan kepadanya kaku bersandar wa ilaihi matab dan hanya kepada beliau, kepada Allah lah kita meminta bantuan dan kembali. Wahada awanu syuru' fil maksud. Ini adalah permulaan kita menuju kepada tujuan. Wabillahil isti'anah wa alaihil balagh. Hanya dengan Allah lah kita meminta bantuan karena yang bisa menyampaikan hanyalah Allah. La ilaha illahu. La ilaha ghairuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. La rabban siwah. Tidak ada Tuhan selainnya. La ma'bud wa la maksud illa iya. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Lahul fadl wal ihsan. Milik Allah lah semua keutamaan, kebaikan. Wan ni'mah wal imtinan. Kenikmatan dan karunia. Awalan wa akhiran. Pertama dan akhir zahiran wa batinan baik zahir maupun batin sebagaimana firman Allah wal awwal wal akhir wa zahir wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim dialah zat yang maha awal zat maha akhir zat yang tampak zat yang tak, eh, tidak tampak wa huwa bikulli syai'in alim dan Allah lah yang maha mengetahui segala Yes. <clears throat> Baru saja kita diberi kerangka kitab ini. Nanti kitab ini yang dibahas. Pertama, dakwah itu apa? Objek dakwahnya itu siapa? Terakhir adalah nasihat yang singkat menyeluruh untuk semuanya berkaitan dengan dakwah. Kita kalau mau dakwah, kita mesti tahu tujuan dakwah itu gimana, adab dakwah itu gimana. Jangan kita mau dakwah tapi kita nggak jelas. Maka itu kita mesti tahu pertama kali adalah keutamaan orang berdakwah. Supaya kita ini keluar dari pondok ini bukan sekedar orang punya ilmu, saya enggak kepingin murid ini jadi alim, tapi alim dai. Kalau orang alim keluar nggak tahu mau kemana, dia punya ilmu, cuman mau diberikan ke siapa enggak paham. Tapi kalau dai, dia punya ilmu dan pikirannya hanya haus untuk mengantarkan orang dekat dengan Allah. Itu dai. Maka itu kalau orang punya ilmu, dakwah sempurna. Tapi sayang, kalau dia menyelamatkan orang dirinya sendiri terperosok. Lilin, tahu lilin nanti. Lilin tuh Masya Allah. Kalau orang lampu mati pakai lilin kelihatan. Nerangi orang. Orang jalan kemana bisa, mau ke situ bisa. Masya Allah lilin ini. Tapi sayangnya lilin ini bantu orang dirinya kebakar. Lilinnya kebakar, kobong habis. Tapi dia bantu orang lain. Nyelamatin orang dirinya nggak selamat. Maka ada harus yang ketiga, tazkiyah. Bersihkan jiwa. Maka tiga hal ini nggak boleh lepas. Ilmu, tazkiyah, dakwah. Inilah yang disebut oleh Habib Umar dengan salah sama qasid. Tiga maksud sebagai tujuan hidup kita. Keluar dari pondok ini, inti harus sempurna di tiga hal. Pertama ilmu. Tahsilul ulum. Belajar, ngapalkan malam gak tidur, taklim, gak nyau. Gak bisa itu gak mau tanya sana, belajar dari sana, belajar sini, ilmu. Tapi selain ilmu ada aurat. Ada roha, kitab rokoi, eh, kitab tasawuf. Ada wirid setiap sholat. Ada bangun malam. Ada belajar akhlak. Ini namanya suluk dan tazkiah. Supaya kita itu bukan cuma punya ilmu tapi nggak ngamalkan. Punya ilmu tapi hatinya kotor. Yang seperti ini mudorotnya lebih banyak dari manfaatnya. orang dituntut untuk mempunyai cara berpikir seperti dia. Orang semua dianggap jauh dari Allah, hanya dia yang dekat. Ini adalah contoh orang-orang yang nuntut ilmu tapi nggak mempunyai tazkiyah. Dengan tazkiyah jadi tawadhu, rendah hati, akhlak mulia. Bisa menjaga anggota badannya, Mata nggak memandang sesuatu yang diharamkan. Telinga nggak mau dengar sesuatu yang diharamkan. Mulut tidak berkata kecuali kebaikan. Karena hatinya hati yang bersih. Sudah punya ilmu, hatinya bersih. Terakhir dakwah. Ngajak orang dekat sama Allah. Sempurna tujuan hidup manusia. Ada orang punya ilmu hatinya nggak bersih. Naudzubillah, banyak mudaratnya daripada manfaatnya itu. Hujat sana, hujat sini, ngafirkan sana, ngafirkan sini. Kotor hatinya. Ada orang nggak punya ilmu tapi akhlak tazkiyahnya bagus, bahaya. Kadang sesuatu yang dianggap dia itu baik padahal buruk. Ada sesuatu yang buruk dianggap baik karena nggak punya ilmu. Menang polos, hati bersih, tapi nggak punya ilmu, kacau. Ada yang punya ilmu, bersih hatinya, tapi nggak mau nyampaikan ke orang lain. Maka yang seperti ini adalah sosok seseorang yang hanya memperbaiki diri tapi tidak manfaat untuk yang lain. Ini kata Imam Ghazali, seperti bahaim binatang ternak yang aman tidak membawa mudarat atau membahayakan orang lain tapi juga nggak bisa memberi manfaat wa khairun nas anfa'uhum linnas manusia yang paling baik itu yang paling manfaat dengan orang yang lain makanya tahqiq salah sama qasid kita mesti tekankan Ana alhamdulillah belajar sekarang kita pada naik. Iya. Kitab inti naik, Masya Allah. Pertanyaan kedua, akhlak inti naik enggak? Suluk inti naik enggak? Tazkiyah inti naik enggak? Dulu, waktu kitabnya masih kecil, inti sholat cuma wajib. Sekarang sholat sunnah mu'akadah ditinggal apa enggak? Sama aja berarti ilmunya kitab naik, tapi suluknya nggak naik, sholat sunnah nggak dilakukan. Masuk masjid kaki kiri. Ya. Tak pernah baca doa. Ini eh, salah. Atau suluk adabnya nggak naik. Kitabnya tok naik, mental. Sudah punya ham li ummati Muhammad. Punya perasaan untuk tanggung jawab kepada umat Nabi Muhammad. Ini umat Rasulullah. Orang kalau sudah pikirannya dakwah, dia nggak pernah memandang siapa orang di depannya kecuali pandangannya adalah ini umat Rasulullah. Anak kita di rumah ini jangan kita anggap anak. Ini umat Rasulullah yang dititipkan sama Rasulullah kepada henti. Anak itu di rumah yang sebabnya dia wujud di dunia ini kita kita nikah punya anak. Anak ini jangan dipandang hadza waladi. Tapi hadza bid'at min ummati Muhammad. Itu mau ngapa-ngapain? Siap ente tanggung jawab sama Rasulullah. Anak enggak ente didik, apa enggak tanggung jawab sama Nabi Muhammad? Bukankah Rasulullah yang berkata, "Tazawwaju, nikahlah kalian." takatharu perbanyaklah keturunan. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal kiamah. Karena kau dan anak keturunanmu aku banggakan nanti di hari kiamat. Kita ini dilahirkan untuk dipersiapkan, dibanggakan Rasulullah di hari kiamat. Maka kalau kita punya anak, punya murid, nggak bisa kita didik untuk jadi orang yang dibanggakan kepada Nabi Muhammad, siap-siap ketemu Rasulullah dalam keadaan kita beliau kecewa dengan kita. Maka itu anak kita di rumah, istri kita itu jangan kita anggap sebagai istri saja. Ini umat Nabi yang harus diluruskan. Ini ham dakwah. Makanya orang yang seperti ini selalu berpikir bagaimana menyelamatkan orang. Ini umat Nabi, ini umat Rasulullah. Alangkah bahagianya Rasulullah ketika kita menyelamatkan umatnya. Lebih-lebih lagi kalau yang diselamatkan adalah orang-orang yang mempunyai nasab kepada Rasulullah. Ya. Jangan cuma memandang ini anak, ini jangan cuma memandang ini umat, umat plus turunannya. Maka bagaimana bahagianya beliau? Maka itu kita siap, semuanya harus dipertanggungjawabkan nanti sama Allah dan di depan Nabi Muhammad. Makanya jangan ada taksir di dakwah Allah. Budu. Wala ya'rifil maksud. Nggak tahu tujuan. Orang di pondok. Mondok setahun dua tahun. Kemudian tanya. Ustaz, Anabis habis mondok ini mau apa? Ini orang yang nggak paham. Loh terus ini belajar apa di sini? Anak belajar safina. Pertanyaan anak, tetangga ente ngerti tidak Safina? Tidak ngerti. Terus kok tanya ente mau apa? Ya maunya Safina ini diajarkan tetangga ente supaya ngerti sholat. Kif. Dia kira yang namanya pondok ini adalah adalah maaf, universitas. Universitas itu kalau keluar bingung, saya mau ngelamar di mana? Supaya dapat uang, dapat makan. Kita orang dakwah itu bukan seperti orang lulusan universitas. Keluar, ini umat Nabi Muhammad depan ente, gimana benerinnya? Cari di mana yang paling manfaat ilmu ente, ngajak orang dekat sama Allah. Ini baru orang yang ngerti dan paham ketika nuntut ilmu. Jadi kalau ada orang tanya, ah nanti lulus di pondok pesantren mau kemana? maaf ada. Ma'adrok, tidak ngerti tujuan masuk pesantren apa tak paham. Ente kira umatnya Nabi ini semuanya sudah jadi aulia apa? Semuanya ngerti ngaji apa? Semuanya paham agama apa? Semua sholatnya bener apa? Weh banyak yang tidak bener Ya wes situ Kita masuk pondok ini keluar supaya benerin mereka ini. Lo kok tanya mau apa? Nanti anggap ini adalah universitas. Kalau universitas keluar bingung, ini sekarang kerja apa? Ya karena memang untuk cari dunia. Tapi kalau kita tidak, kita keluar dari sini, bagaimana bisa menyelamatkan umat Rasulullah sebanyak mungkin kita mampu untuk menyelamatkan. Bikin majelis, bikin pondok pesantren, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Upaya untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad, itu aja. Dekatkan makhluk sama Allah. Jadi kalau ada orang pakai tanya seperti itu Maifan. Tapi nanti memang ada satu pertanyaan kedua. Betul Ustaz. Sekarang gini Ustaz. Kita mau menyelamatkan umat Nabi mau semua. Cuman kita kan juga punya anak dan istri. Mereka juga harus butuh diberi makan. Mereka kan juga butuh mendapat kenikmatan kendaraan. Terus bagaimana kalau cuma dakwah ngajak-ngajak orang kayak gitu? Apa mampu kita ini nanti membahagiakan anak istri kita? Dijawab. Orang dakwah itu kerja sama siapa? Kita ini kalau dakwah jadi ustadz dakwah, kita ini pegawai. Tuan kita siapa? Hmm? Ad-da'watu ilal ilallah. Berarti kita ini pegawainya Allah. Titik. Orang jadi pegawainya perusahaan tertentu. Ada satu orang datang ke pondok. Kemudian kenalan. Assalamualaikum, salam. Namanya siapa? Rudi. Kerja di mana? saya pegawai Pertamina, manajer. Di benak kita, wuh, fulus sih, mesti. Minyak, manajer. Pegawai Pertamina. Sopir Pertamina aja maksud, apalagi manajer. Oh kerja di Pertamina. Pertamina itu kalau kerja di sana, dapat tunjangan rumah, kendaraan, dapat tunjangan makan, sakit gratis, biaya di rumah sakit, ini semua tunjangan plus per bulan 25 juta. Masya Allah. Jadi kalau sudah ada orang ngomong, Anda kerja di mana? Saya manajer Pertamina. Wah, Masya Allah. Mesti senang, mesti seger. Tidak usah pakai disebutkan kekayaannya, kita gitu, sudah tahu ini pasti fulus. Karena dia kerja di perusahaan besar minyak. Yes. Kalau kita dengar seseorang kerja di Pertamina, pasti terjamin. Kenapa kita ketika mendengar seseorang yang kerja dengan Allah, nggak terjamin? Apakah Pertamina lebih kaya dari Allah? Eh? Kaya mana Pertamina ini sama Allah? Kenapa yang terjamin? Loman, dermawan mana Pertamina sama Allah? Terjamin orang kerja di Pertamina apa enggak terjamin yang kerja sama Allah? Coba dipikir. Jangan berpikiran urusan masalah materi. Kerja sama Allah, talak dunia. Karena itu bukan tujuan kita satu-satunya. Capek ente nerima dunia. Kesel ente nolak dunia ini kesel ente, capek. Diterocok oleh Allah nanti fulus uang ini semua sampai nolak-nolak ente. Lebih daripada 10 Pertamina, seribu, satu juta Pertamina. Karena kita kerja sama Allah. Hanya saja sebagian ustadz, sebagian dai. Mereka itu kalau dengan kesederhanaannya bukan berarti mereka miskin. Mereka nggak mau. Untuk menjadikan dunia satu-satunya dalam hidup ini. Ditolak, ditolak, sudah dikasih sama Allah nggak mau. Ya. Maka daripada itu, ya, jangan berpikir kita bagaimana untuk menafkahi anak dan istri ketika kita kerja dalam berdakwah ilallah. Semuanya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita yakin. Kalau kita nggak yakin, nggak ada turun. Ana inda dhanni abdi bi yadunna nabi masya. Kan Habib Umar di ziarah Nabi Lahud beliau tabajuh. Ya, beliau mengatakan Umar Umar, dirinya tersebut katanya Umar. Ketika keluar dari Tarim cuman dikasih uang sama ibunya pergi ke Baidho mengungsi di sana karena keadaan di Yaman penuh dengan komunis mengungsi ke Baidho cuman dikasih uang 200 real atau sekitar 200 ribu rupiah. Tidak ada uang selain itu. La robet, wala sayyaroh, wala kulisi. 200 ribu atau 20 ribu rupiah. Hmm, bis pergi bahito. Habib Umar ke bahito. Sampai di bahito taklim 10 tahun. Setelah 10 tahun berdakwah. Setelah berdakwah pulang. Setelah berpulang, Ba'at maraja'na min baida. Ta'awna ilallah. Sekarang Allah berikan segala apa yang kami butuhkan untuk kehidupan dan lebih dari yang kita inginkan. Terocok duit. Bingung sampai anu. Ketika orang kerja sama Allah ya datang sendiri. Naik mobil sampai di Mukala nabrak. Mobil belum sampai Tarim Habib Umar dirawat di rumah sakit sebentar, pulang. Mobil ini ketika mau pulang ke Tarim karena pesta tabrakan pulang dalam waktu satu dua hari. Sampai di Tarim tiga mobil yang lebih bagus sudah siap dari mana-mana gantikan mobil Habib yang, yang tabrakan. dicor ya Allah. Hmm. Satu jatuh untuk dakwah ini keluar dibagi tiga. Masih tiga. Sudah berlebihan sampai dikasih kasih ke orang. Di sini buat ini, ini buat ini, buat ini. Land Cruiser tahun 2010 yang baru waktu itu. Tiga turun. Ya. Orang kalau sudah talak dunia, kerja sama Allah, ya seperti itu. Maka daripada itu jangan berpikir. Mana kok enggak anu ya dunia. Ha, karena masih ada taluk itu. Karena masih ada harap, ngarep sama Allah enggak turun. Pasrahkan sama Allah. Turun semuanya. Dan kita bukan menjadi tujuan kita untuk kita berdakwah adalah mal atau ya. Ini hanya sabilul misal. Ini hanya permisalan dunia itu murah dibanding kerjaan dakwah kita yang begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu fadilah keutamaan orang berdakwah disebut di sini. Wa nadhkuru fiha da'wa ila Allah wa ila dinihi wa sabili. Wal amr bidzalik wa fadli wal hat alaih. Perintah keutamaan dakwah. Wa fiha at tambi ala masail muhimmah dan aku akan ingatkan hal-hal yang penting yang harus Anda tahu. Wa fawaid jammah, faedah-faedah penting. Yang pertama, qala Allah al-ali azim Allah berfirman yang maha tinggi, maha mulia. Al-Qawiyil Matin yang maha kuat dan maha besar. Fi kitabihil azizil mubin dalam kitabnya yang mulia dan jelas. Li rasulihi as-sadiqil amin kepada nabinya yang maha jujur dan maha amanah, yang paling jujur dan amanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin anak-anak yang yang sudah di sini 2 tahun saya minta untuk menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah ini jadi setiap roha saya akan tanya, tak tunjuk anak-anak tadi itu untuk berdiri dan menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan dakwah ini. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika." Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhan kalian. Dengan bagaimana? Bil hikmah. Hikmah. Dengan penuh hikmah. Ilmu yang manfaat. Wal mau'idatil hasanah. Kata-kata yang baik Wajadilhum billatihi ahsan kalau salah debat dialog dengan mereka dengan cara yang baik. Inna robbaka huwa alam biman sabili karena Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya Wahwa a'lam bil muhtadin dan Allah lah Maha tahu siapa yang akan berjalan di jalannya. Qala ta'ala Allah berfirman, Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, apa jalanmu wahai Muhammad? Atu'u ilallah. Mengajak orang berjalan di jalan Allah. Ala basiratin. Dengan cara yang baik. Ana wa manittaba'ani ini jalanku dan jalan orang yang mau mengikutiku. Jadi kalau kalian ini mau ikut jalannya Rasulullah, ya dakwah. Harus dakwah. Ngajak orang ke jalan Allah. Wa subhan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan kamilah bukan orang-orang yang musyrik. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a Allah?" Ada enggak sih kata-kata yang lebih baik dari kata-kata orang yang mengajak orang di jalan Allah? Kata-kata yang paling indah di muka bumi ini adalah kata-kata orang yang mengajak orang dekat sama Allah. Nasihatin orang. Man ahsanu qawlan mimman da'a Allah. Siapa yang lebih baik ngomongannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah? Wa amila salihan kemudian amalnya saleh wa qala innani minal muslimin dan dia berkata bahwa aku adalah orang yang beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Wal takun minkum jadilah kalian ummatun ummat yad'una ilal khair" yang mengajak orang kebaikan Wayakmuruna bil ma'ruf dan amar ma'ruf perintahkan kebaikan, Wayanhauna 'anil mungkar mencegah orang dalam kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang muflih. Apalkan ayat-ayat ini. Ya, ini ayat-ayat yang selalu kita dengar untuk memberi targhib, memberi semangat agar orang itu mau berdakwah. Ya, kita, kemudian nanti kita akan memahami bahwa dakwah ini bukan tugas ustadz tok, tapi tugas orang yang menjadi umat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini dijadikan umat yang paling baik. Karena kalian ini mau memerintahkan kebaikan dan melarang orang dari keburukan. Ini lo baik, ini buruk, nasihatin orang. Karenanya itu kalian menjadi umat yang terbaik. Tapi la'an Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Bani Israel. Melalui lisannya para ulan abi. Kenapa? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Meninggalkan dakwah. Umat terdahulu itu disiksa sama Allah, diadab karena mereka nggak mau ngingetin kalau saudaranya salah. Gak mau ngingetin kalau temennya itu maksiat. Mereka gak mau ngingetin kalau anaknya itu berbuat gak baik. Gak ada perintah kebaikan, gak ada semuanya nafsi-nafsi kayak negeri barat itu. Negeri barat itu kalau teruskan ya azab turun dari Allah. Orang hidup bebas, mau berbuat apapun. Gak usah ngurus satu sama lain. Nggak ada ingat mengingatkan, nggak ada tawasi bil hak, tawasi bil sabar, nggak ada nasihat. Kehidupan seperti itulah kehidupan orang dahulu yang akhirnya turun azab. Kita umat Islam nggak seperti itu. Teman salah diingatkan. Mampu melarang, larang. nggak mampu mengingatkan dengan cara yang baik. Perintahkan untuk hadir majelis, ajak dalam kebaikan. Itulah inti daripada kemuliaan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadu'a ila Allah wa ila sabilihi wa dinihi wa ta'atihi wasful anbiya wal mursalin wa da'buhum. Dakwah ke jalan Allah dan di jalan Allah. Dakwah mengajak orang untuk berjalan di jalan Allah, berjalan di agama Allah, berbuat taat kepada Allah Wasful ambia, ente perlu tahu. Itu tugasnya Nabi. Jadi kalau kalian itu punya ilmu, hatinya bersih, ngajak orang dakwah, anda punya profesi sama dengan profesinya makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, para nabi. Makanya tidak ada profesi seperti da'i itu tidak ada. Ini profesinya nabi ini, profesinya orang pilihan di dunia ini ente jadi bos, ente jadi dosen, ente punya profesi jadi manajer, semuanya. Nabi nggak diutus jadi bos, Nabi nggak diutus jadi manajer, Nabi nggak diutus jadi dosen, Nabi nggak diutus jadi ini semua. Nabi diutus sebagai dai. Kalau dosen itu dai, ya mulia. Kalau enggak dosen-dosen tok tanpa dai, profesi rendah. Pimpinan pun penemu pun, apapun profesi Anda, rendah dibanding profesi para nabi dan rasul seorang da'i. Tapi kalau dia punya profesi pedagang dan da'i, mulia. Kalau tidak lepas dari profesinya nabi, nggak mulia. Makanya inti jangan sekali-kali nggak pede ketemu siapapun. Kopiaan sarungan lulusan pondok pesantren. Ketemu bos dasian dep-depan. Tanamkan dulu. Anak punya ilmu warisan Nabi Muhammad. Dia punya uang warisan Fir'aun dan Korun. Kedua, profesi ini anak profesinya Nabi. Kalau profesi bos ini mulia, demi Allah semua Nabi jadikan bos sama Allah. Tapi dijadikan seorang da'i. Ma, kata Rasulullah, innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus sebagai seorang mu'allim, ustad da'i. Maka ketika ngadepi, kalau Rasulullah hidup, beliau ada di sisi saya atau sisi orang ini? Jawabannya, sisi saya, khalas. Nggak akan pernah kita minder ketemu siapapun sebagai seorang da'i. Semua yang kita temuin, punya profesi tapi tidak ada profesi seperti profesi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang kita hadapi. Kalau kita nggak pede sama dunianya, ya Allah, Berarti intinya kalau ketemu Fir'aun takut nanti. Ya, kalau ketemu korun, masya Allah, ambung tangan nanti. Orang-orang lah ustadz walaupun siapapun, pokoknya kalau ketemu orang fulus, terus minder, tunduk-tunduk, la haula wala quwata illa billah. Perlu tahu ini orang mungkin kalau ketemu Fir'aun cium tangan ini. Ya. Maka daripada itu, jangan pernah merasa ada kemuliaan di muka bumi ini seperti kemuliaan para nabi dan profesi mereka. Wasful ambiya wal mursalin wadak buhum. Jalannya para nabi dakwah. Tarik khairil waro. Dakwah ilallah dawam bil fi'li wal qasti wa niyah wa khairil kalam. Kata Habib Umar dalam kosidahnya. Tarik khairil wara. Jalan paling afdolnya makhluk. Dakwah ilallah dawam. Senantiasa berdakwah. Istiqomah di jalan Allah. Bil fi'li wal qasti wa niyah. Dakwah bukan cuma lisannya, perbuatannya, niatnya, hatinya, wa khairil kalam dan akhlak yang mulia. Semuanya dakwah. Ada satu santri izin ke Habib Umar. Habib, mau ke pasar. Ngapain? Mau beli dehin. Dehin itu minyak kalau musim dingin di Hadromut itu pecah-pecah kulit ini saking dingin kering. Harus dikasih dehin, minyak. Kalau dikasih dihin enak. Izin sama Habib. Ya. Rosso Habib mau ke pasar. Mau apa beli dihin? Saya kasih izin tapi syaratnya satu. Apa Habib? Tidak melangkah kau dari tempat dia izin dari rumahnya Habib Umar ke pasar kecuali kau berjalan dengan niat ngajak orang dekat sama Allah dengan bajumu, dengan akhlakmu, nggak usah ceramah. Jalannya ini pun dakwah ilallah. Sebagaimana ente diizini dari pondok ini menuju Masjid An-Nur untuk sholat Jumat, untuk dakwah ilallah. Berangkat pakai putih-putih. Pakai serban yang sudah waktunya imamah, pakai imamah. Jalan di kampung, lihat ya Allah Hakadha ustadz ya, Masya Allah. Dekat sama Allah karena pakaian inti. Mampir di toko, beli roti. Pak, rotinya berapaan? Oh, seribu. Terima kasih Pak Allah akhlaknya dakwah, jual belinya dakwah. Sampai ke Masjid Nur, sholat sunnah, lihat di belakang ya Allah ini orang yumathil memisalkan, menyontohkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan, setelah dengar pulang, pengen makan siang di luar. Masuk warung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rawonnya ada, Pak. Monten berapa? Satu, ya. Duduk dimakan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma apa fi makan, minum doa. Orang lihat ente ini senang. Subhanallah, ada khuluk azimah. Ngasih, setelah makan ngasih uangnya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngomong guyon pun guyonnya ini aturan. Keluar, pakai rida. Ada dakwah. Berangkat dari pondok, balik ke pondok. Berapa orang di jalan yang taubat? Ente nggak tahu. Orang dakwah ini kan nggak terus harus kelihatan lah orang terus tobat di tangan inti. Anu sekarang tobat, kan nggak mesti. Ada orang sampai jadi ustad. Ini satu orang cerita sama saya. Ana ini tidak seneng ustad. Ana wala seneng ilmu agama. Cuman Ana pernah duduk di depan rumah lihat ustad akhlak Masya Allah. Satu muridnya Habib Umar. Ana lihat ya Allah akhlaknya orang ini gara-gara itu Langsung anak masuk pondok berapa tahun anak berangkat ke hadramut taklim sekarang jadi cuman bukan karena anak dengar dari ceramah. Lah anak waktu hadir hall wala anak tidur pengajian. Waktu lihat ustaz itu lewat bas. Ini dakwah. Ada dakwah. Lah kalau ada orang keluar dari pondok sampai situ jorok-jorokan, ketemu ngakak-ngakak, wah kakak. Ya Allah, Semoga anak punya anak tidak ada yang jadi santri ya Allah. Mutuskan orang sama Allah gara-gara inti. Sampai kono tuku parkir, tuku rokok, Pak rokok. Nggak rokok, tuku rokok. Jalan lagi waktu Jumatan melbu internet. Sampai di internet rokokan. Ini orang yang mutus hubungan makhluk sama Allah ini. Yang punya internet dulu ilah ya. Mending sekolah di SMP daripada di pondok no gak karu-karuan ada. Wah situs yang dilihat gak karu-karuan. Nanti ke masjid telat. Bukan kadang-kadang sudah sholat baru datang. Ini anak pondok. Pakaian serpukopiaan. Ada yang kadang-kadang tidak sholat Jumat di internet. Ada yang sampai tukang potong lapor sama anak bib gimana muridnya. Sudah adzan datang ke sini minta potong. Mahrum ada. Tukang potong heran lihat akhlaknya anak pondok. Apalagi kalau orang santri. Ada kadang-kadang perlakuan ente ini bajingan bingung lihat ente. Mana ada waktunya khutbah itu? Azan pertama itu loh, masuk ke tukang potong, Pak tolong dipotong. Bingung wonge. Lho kan iki mondok dah. Ini sampai orang tukang potongnya ngelapor sama saya. Ya Pak Beb, ya mungkin anak baru. Ini yang tukang potong, yang motong ini tukang apa itu? Bantengan. Istilahnya preman. Preman ini loh. Pak bingung dulu inti. iya apa sih santri Anwar Taufik, santri Habib Jamal, adzan jaluk potong rambut. Ini bukan orang yang dakwah. Ini orang yang justru mutus hubungan makhluk sama Allah ini. Ada yang kayak gitu. Ya. Saya ngomong ada bukti semua. Orangnya siapapun saya tahu. Nah, orang Batu ini sering lapor sama anak. Ada yang rokokan di kampung sana, orang kampung itu cerita ke saya, Beb, ada beberapa muridnya sampean naik sepeda motor berdua rokokan di sana, ngomong sama anak. Memang kadang-kadang tidak tak panggil itu bukan males sana Cuma dungak no ya Allah, dungak no ya Allah, semoga tobat ya Allah, semoga kita gitu mau diapain lagi. Selama tidak di depan kita, nemukan kita ngerokok dan lain-lainnya, nggak terbukti seperti itu sudah mau diapakan. Cuma didoakan aja. Ini, ini bukan orang yang dakwah ini. Jalannya. Kadang-kadang ada lagi yang lebih tidak karu-karuan. Berangkat pakai imamah. Pulang di jalan di dicoplok. Dubara. Ada apa yang berangkat pakai imamah? Sunnah berangkat pakai imamah, pulang pakai imamah. Sampai sini dicopot imamah. Nah, sudah. Keluar itu untuk dakwah. Bukan imamah ini buat model. Sampai jalan dicoplok. Lepuk no kantong. Innalillah. Kita orang ini ngeluarkan inti. Kenapa kita nggak bikin sholat Jumat di sini? Sini bisa 40 orang. Manggil kampung juga nanti bisa lebih dari 100. Cuman memang saya menginginkan anak-anak pondok ini dari sejak dini dan awal ilmunya manfaat melalui tolah, yaitu melalui akhlaknya dan budi pekertinya atau madharnya. Kopiah sarungan, jalan ke masjid. Ini dakwah. Berapa orang kampung ini yang farhan gara-gara anak-anak ini lewat situ toh aja. Seneng lihat anak-anak pondok lewat situ itu sing genang-genah duduk sing setan. Ini dakwah, cuman kadang-kadang tidak -kadang paham. Tujuannya apa kita keluar, kenapa tidak sholat Jumat di sini, tidak paham. Takmir masjid, terima kasih datang ke pondok. Takmir masjid silaturahim datang ke pondok mengucapkan terima kasih kepada mudir pondok Anwar Taufik Habib Jamal karena santri-santrinya mesti jam setengah sebelas sudah baca suratul kahfi dan duduk di soft pertama waktu itu. Karena saya syaratkan. Sampai setekat saat ini saya syaratkan. Kalau nggak melakukan berarti yang melanggar. Bahwa anak pondok harus ada di soft satu dua dan tiga Lebih dari itu ngelanggar perintah pondok. Dan terima kasih. Datang ke sini itu cuma mau terima kasih. Itu sudah dakwah ini. Ente datang jam setengah sebelas, duduk di depan baca. Itu sudah dakwah ente. Maka daripada itu, kita diingatkan oleh Imam Haddad. Mengajak orang ke jalan Allah, ke agama Allah, ke ketaatan kepada Allah adalah sifatnya para nabi dan rasul wadak buhum jalan hidup mereka wa walahu fa'athahumullah wa amarahum wa awsahum. Dan dengan dakwah dan untuk dakwah Allah mengutus mereka dan Allah memerintahkan mereka dan Allah memasihatkan mereka. Ya. Untuk dakwah ini dengan dan untuk dakwah mereka diutus para nabi dan rasul. Makanya ya Allah, Orang ada penyakit namanya hurur. Hurur itu lupa diri. Itu kadang-kadang memang paling banyak kena orang-orang yang punya ilmu dan berdakwah. Kenapa? Ya karena mereka merasa bahwa ini adalah profesinya Nabi dan Rasul. Orang khusus spesialnya Allah. Makanya kalau nggak disertai dengan tazkiyah, penjernihan hati bahaya. Coba kalimat ini kalau kita pahami wabihi, walahu, dengan dakwah dan untuk dakwah mereka diutus. Kayak nggak ada lagi sudah utus mereka ini bukan untuk ngumpulkan uang, bangun rumah enak, bangun ini tuh tidak mereka diutus bihi dengan dakwah dan untuk dakwah. Wa alaihi wa harradhahum dan kepada dakwahlah mereka dianjurkan dan mereka itu didorong. Wa ala dalik ittaba'ahum waqtada bihim wa min minal ulama al-amilin wal awliya wa salihin min ibadillahil mu'minin. Karena itulah diikuti disuri tauladani mereka itu para nabi dan rasul dan diwariskan kepada para alim ulama yang mengamalkan dan para aulia solehin dari hamba Allah. Jadi nabi, rasul diutus oleh Allah sebagai dai. Setelah nabi meninggal diwariskan kepada ulama. Makanya dikatakan ulama pewaris para nabi. Maka barang siapa yang urusannya semangatnya untuk dakwah di jalan Allah, berarti dia adalah orang-orang yang meneruskan, memegang tongkat estafetnya para nabi dan rasul. Pewaris nabi. Ya. Wal aulia solihin dan mereka aulia dan solihin. Para aulia itu kenapa mereka mulia? Karena mereka orang ahli ibadah dan mengajak orang dekat sama Allah. Makanya dua persyaratannya yang disebut wali itu ya ulama. Dan mengajak orang dekat sama Allah. Itu namanya wali. Ya, bukan wali itu yang punya karomah. Enggak. Kita nggak bisa memilah mana karomah dan mana istidroj. Ya, mana yang namanya ya, wali karomahnya dan mana ada orang yang punya ahli dalam ilmu sihir dan lain-lain nggak -lain, bisa kadang-kadang pinter ketemu satu orang kayak gitu bisa nebak-nebak ini kan apa warisannya Nabi Mau oh, dia pakai jin maka daripada itu yang jelas pewaris Nabi adalah yang punya ilmu dan membersihkan hati, mengajak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bi sawah Pahami betul untuk masalah dakwah ini. Ya. Ini kitab-kitab yang paling sempurna dalam hal ini. Makanya kalau kita bisa memahami, kemudian menghafal, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kepada kita ilmu yang manfaat berkat dakwah ilallah. Amin ya rabbal. Sirril Fatihah.